Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Sehingga kita bisa meneruskan kembali kajian ilmiah ini. Dan Alhamdulillah kita sudah banyak membahas kaidah-kaidah fikih yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang kaidah yang sangat agung yang menjadi prinsip dalam kita beragama. Kaidah tersebut berbunyi al-aslu في العبادات الحظر وفي العادات الإباحة hukum asal dalam ibadah itu terlarang hukum asal dalam ibadah itu larangan sedangkan hukum asal dalam hal-hal yang non ibadah itu dibolehkan hukum asal dalam ibadah itu larangan sebaliknya hukum asal dalam hal-hal yang non ibadah itu dibolehkan ini adalah kaidah yang sangat agung di dalam Islam ini Kaidah ini dimaksudkan agar kita di dalam masalah ibadah tidak melakukan suatu amalan apapun kecuali kita tahu dalilnya. Kalau kita belum tahu bahwa amalan tersebut ada dalilnya, maka kita tidak boleh melakukannya. Sebaliknya dalam masalah non-ibadah. <clears throat> Apabila yang kita lakukan itu sesuatu yang bukan ibadah, maka pada asalnya hal itu boleh kita lakukan. Kecuali ada dalil yang menunjukkan tentang tidak bolehnya ada dalil yang menunjukkan tentang keharamannya baru kita tidak boleh melakukannya dan ini ya kaidah ini sangat erat hubungannya dengan kesempurnaan agama Islam Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan agama kita agama yang sempurna dan paripurna sebagaimana Allah sabdakan di dalam surat Al-Maidah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini aku telah lengkapkan untuk kalian agama kalian <clears throat> dan aku telah sempurnakan nikmatku untuk kalian dan aku telah ridai agama Islam sebagai agama kalian. Karena Islam sudah sempurna, <clears throat> maka kita tidak boleh melakukan amalan apapun kecuali ada dalilnya. Kalau ada amalan yang tidak ada dalilnya, itu berarti bukan dari Islam. <clears throat> Karena Islam sudah sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu juga telah bersabda, "Taraktukum ala mahajjatin bayda, lailuha kanahariha, la yazighu anha illa halik." Aku telah tinggalkan kalian berada di atas jalan yang terang benderang malamnya seperti siangnya. Tidak ada yang menyimpang dari jalan tersebut kecuali orang yang celaka. Makanya semua ibadah <clears throat> yang Allah syariatkan itu ada dalilnya. Dan dalilnya jelas. Kalau ada ibadah yang dalilnya samar-samar, hadisnya dhaif atau bahkan tidak ada hadisnya kecuali hadis palsu atau bahkan tidak ada hadisnya sama sekali maka ingatlah kaidah ini bahwa pada asalnya ibadah itu dilarang kecuali ada dalil yang membolehkannya Alhamdulillah termasuk di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah membolehkan kita melakukan sesuatu dalam hal-hal yang non ibadah kecuali kita tahu bahwa itu dilarang kalau kita belum tahu bahwa itu dilarang maka hukumnya bagi kita adalah dibolehkan <clears throat> baru ketika ada sesuatu dalil yang menunjukkan bahwa hal tersebut dilarang kita tidak boleh melakukannya. Kita diharamkan untuk melakukannya. Dan ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Karena sesuatu yang non ibadah ini sangat banyak sekali. Kalau setiap sesuatu yang non ibadah harus ada dalilnya, maka betapa beratnya agama Islam ini bagi manusia betapa beratnya agama Islam bagi manusia. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keringanan yang sangat banyak. Dalam masalah yang non ibadah, yang penting kita tidak tahu ada larangan di sana. Dan ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sedikit pun kesusahan, kesulitan untuk kalian dalam agama ini. <clears throat> Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan untuk kalian. Dia tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Inilah agama Islam yang mulia agama Islam yang mengatur semuanya. Dalam masalah ibadah ada aturannya. Dalam masalah yang non ibadah juga ada aturannya. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh saudaraku dimanapun Anda berada. Kaidah yang sedang kita bahas ini <clears throat> memiliki banyak sandaran dalil. Di antara dalil yang menunjukkan sahihnya atau benarnya kaidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lahum syuraka'u syara'u lahum ad din ma lam ya'dham bihillah am lahum syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'dham bihillah apakah mereka mempunyai sekutu yang mensyariatkan bagi mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwa syariat itu harus atas izin Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak tahu izin dari Allah Subhanahu wa taala kecuali dari dalil. Baik dalil tersebut dari Al-Qur'an langsung dari Allah Subhanahu wa taala atau dari hadis yaitu dari Allah tapi melalui lisan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala maka syariat tidak dibolehkan untuk kita lakukan. Maka ibadah itu asalnya hukumnya haram. Kecuali ada dalil yang menjelaskannya. Ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwa pada asalnya ibadah itu dilarang sampai ada dalil yang datang kepada kita bahwa ibadah ini dibolehkan. Termasuk di antara dalil yang menunjukkan benarnya kaidah ini adalah hadis yang sangat masyhur tentang masalah amalan-amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man 'amila 'amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan amalan ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan ibadah tersebut ditolak. Ini merupakan dalil yang menunjukkan akan benarnya kaidah yang sedang kita bahas. Pada asalnya amalan ibadah tersebut diharamkan kecuali ada dalil yang membolehkannya karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian barang siapa yang melakukan amalan ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan kami maka amalan ibadah tersebut ditolak berarti amalan ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan dan tuntunan itu tidak lain adalah dalil dalil dari Al-Qur'an maupun dalil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil-dalil yang lain maka itu mengikuti dua dalil ini. Ya. Kalau misalnya kita melakukan amalan ibadah tidak ada dalilnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan ibadah tersebut. Amalan ibadah itu menjadi sia-sia, tidak ada pahalanya. Simpelnya bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang memiliki pahala. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memiliki aturan bagaimana manusia bisa mendapatkan pahala tersebut. Ada jalan-jalan khusus yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pahala yang ada di sisinya Oleh karenanya, apabila kita melakukan atau mengambil jalan yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pahalanya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mau memberikan kita pahala. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan hal tersebut. Makanya pahala ini milik Allah apabila kita ingin mendapatkan pahalanya Allah Subhanahu wa taala maka ikuti aturan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkannya. Dan manusia juga demikian ya, dalam kehidupan manusia juga demikian. Ada orang-orang misalnya ingin memberikan sesuatu. Misalnya sekolah. Di sekolah tersebut ada ijazah dan sekolah tersebut misalnya tidak mau memberikan ijazah tersebut kecuali untuk mereka yang mau mengikuti jenjang-jenjang yang ada di sekolah itu mengikuti aturannya apabila ada orang yang sangat cerdas sekali kemampuannya sangat tinggi tapi dia tidak mau menyelesaikan jenjang-jenjang di sekolah itu maka jelas sekolah itu tidak akan mau memberikan ijazahnya tapi apabila ada orang ya yang dia biasa-biasa saja, tapi dia mengikuti aturan yang ada untuk mendapatkan ijazah tersebut, maka sekolah mau memberikan ijazah itu. Allah Subhanahu wa taala ya walillahil mathalul a'la. Allah Subhanahu wa taala juga telah menentukan aturan-aturan kepada manusia untuk mendapatkan pahala darinya. Ketika manusia mengikuti aturannya, maka Allah Subhanahu wa taala mau memberikan pahalanya. Ketika tidak, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mau memberikan pahalanya. <clears throat> dalam masalah ibadah, contoh-contohnya eh, dalil-dalilnya adalah ini, ya, dalam eh, dalam masalah kaidah yang berhubungan dengan ibadah, maka Dalil-dalilnya adalah seperti yang kita sebutkan tadi. Ada dalil yang ketiga. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Jangan sampai kalian terjatuh ke dalam perkara-perkara yang baru dalam agama perkara-perkara yang dibuat-buat dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya perkara-perkara yang dibuat-buat dalam agama itu disebut bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah. Dan semua yang disebut bid'ah itu menyimpang. Di sini ada larangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan sesuatu yang dibuat-buat, sesuatu yang baru yang dibuat-buat dalam agama Islam. Asalnya tidak ada. Kemudian dibuat-buat oleh manusia. Ini menunjukkan ya bahwa sesuatu yang dibuat-buat tersebut tidak ada dalilnya. Makanya dalam masalah ibadah kita membutuhkan dalil. Kalau tidak ada dalilnya, maka kita tidak boleh menjalankannya. Ada sebuah hadis yang sangat masyur juga. Ada tiga orang datang ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana mereka menemui istri beliau. Dan mereka akhirnya bertanya, tentang ibadah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah. Akhirnya diceritakan oleh istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Tapi ketika mereka mendengar praktek ibadah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka merasa itu masih sedikit. Kemudian mereka mengatakan, "Aina nahnu min nabiyyina?" di mana posisi kita eh, dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa dibandingkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud mereka Nabi itu sudah mulia. Nabi itu sudah menjadi imamnya orang yang bertakwa, menjadi rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ibadahnya seperti itu ya yang menurut mereka sedikit maka tidak masalah karena Nabi sudah sangat mulia. Adapun kita, kita ini jauh derajatnya di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harusnya lebih dari itu. Ini yang mereka inginkan. Aina nahnu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa apalah kita apabila dibandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak ada apa-apanya. Kita harus lebih kiat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Akhirnya salah satu dari mereka mengatakan <clears throat> kalau begitu mulai saat sekarang saya akan sholat terus semalam penuh selama hidup saya. Saya tidak akan tidur di malam hari. Yang satunya lagi mengatakan, kalau begitu saya akan berpuasa di siang hari selama saya hidup. Saya tidak akan meninggalkan puasa. Yang satunya lagi mengatakan, kalau begitu saya akan fokus untuk beribadah. Saya tidak akan menikahi wanita. Karena kalau saya menikah, maka fokus ibadah saya akan terganggu. Saya harus menafkahi keluarga. Saya harus menyediakan waktu untuk memperhatikan keluarga, memperhatikan anak-anak, mendidik mereka. Saya ingin fokus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ketika mendengar perkataan tiga, tiga orang sahabat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, Apakah kalian yang mengatakan ini dan itu? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sungguh demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akulah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan aku ketika malam hari aku salat aku juga tidur. Ketika siang hari, aku kadang puasa, aku juga kadang meninggalkan puasa dan aku menikahi wanita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang tidak suka dengan tuntunanku ini, maka dia bukanlah termasuk dari golonganku. Ini menunjukkan ya bahwa pada asalnya ibadah itu dilarang. Ibadah kalau tidak sesuai dengan tuntunan itu dilarang, walaupun kelihatannya baik. Siapa yang tidak menyangka baik orang selama hidupnya sholat malam dari awal sampai akhir. Tidak tidur. Siapa yang tidak menyangka itu ini sesuatu yang baik? Semua orang akan menyangka ini sesuatu yang baik. Siapa yang tidak menyangka sesuatu yang baik apabila ada orang dia berpuasa terus menerus tidak mau meninggalkan puasa sama sekali setiap harinya puasa ini sesuatu yang baik kelihatannya Siapa yang menyangka tidak baik orang yang tidak mau menikah tujuannya untuk fokus ibadah. Tapi karena itu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sesuai dengan contoh dan teladan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sesuai aturan Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi tidak baik. Makanya Hadis ini menunjukkan benarnya kaidah yang sedang kita bahas bahwa pada asalnya ibadah itu terlarang. Hukum asal dalam ibadah itu dilarang kecuali ada dalil yang menunjukkan bolehnya. Sebaliknya, pada asalnya hukum dalam masalah yang non ibadah itu dibolehkan kecuali ada dalil yang menjelaskan tentang keharamannya. Dalil lain yang menunjukkan bahwa pada asalnya semua yang selain ibadah itu dibolehkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan untuk kalian apapun yang ada di muka bumi. Ya. Dialah yang menciptakan untuk kalian apapun yang ada di bumi. Ini menunjukkan bahwa kita boleh memanfaatkan apapun yang ada di bumi ini karena apapun yang ada di bumi ini diciptakan untuk kita menyikapinya juga demikian. Kita boleh menyikapi ya dengan sikap apapun dalam menghadapi bumi dan isinya ini. Pada asalnya demikian, kecuali ada dalil yang menjelaskan bahwa itu tidak boleh. Ya. Karena bumi dan isinya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjualnya misalnya. Boleh. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa menjual barang tersebut diharamkan. Misalnya, itu sudah ada yang memilikinya. Padahal ada larangan dari syariat untuk menjual barang orang lain tanpa izinnya. Kalau misalnya hal itu ya atau benda tersebut belum ada pemiliknya, maka kita boleh menjualnya. Kita juga boleh menggunakan apapun yang ada di bumi ini. Menggunakan apapun yang ada di bumi ini karena diciptakan untuk kita. Tapi kalau misalnya barang tersebut sudah menjadi hak milik orang lain sebelum kita miliki, maka tidak boleh di sini. Karena ada dalil yang menunjukkan tidak bolehnya menggunakan hak milik orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Atau misalnya, ada dalil yang menunjukkan bahwa benda tersebut diharamkan karena memabukkan misalnya. Maka tidak boleh. Karena ada dalil yang melarang. Ya. Tapi kalau tidak ada dalil yang melarangnya, maka pada asalnya dibolehkan. Makan juga demikian. Bolehkah kita memakan buah-buahan yang kita tidak tahu dalil keharamannya? Maka kita katakan boleh. Kenapa demikian? Karena pada asalnya kita boleh menggunakan apapun yang ada di bumi ini karena itu semuanya diciptakan untuk kita. Makanya ketika kita ingin memakannya ya walaupun kita tidak tahu namanya apa, kita kita tidak tahu hukum eh, kita tidak tahu dalil yang membolehkannya, tidak ada masalah. Selama kita tidak tahu dalil yang mengharapkannya, mengharamkannya, maka sesuatu tersebut yang akan kita makan hukumnya pada asalnya dibolehkan. Dalil lain yang menunjukkan ya bahwa pada asalnya selain ibadah itu dibolehkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 32. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Qul hiya lil-ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah dan mengharamkan sesuatu yang dia keluarkan untuk hamba-hambanya? Dan siapa yang mengharamkan rizki yang baik? Katakanlah bahwa itu semuanya adalah untuk orang-orang yang beriman di dunia. Dan itu semuanya hanya untuk orang yang beriman di akhirat. Ya. Maksud dari ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan kepada kita perhiasan-perhiasan yang ada di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan rizki-rizki yang baik di muka bumi. Itu semuanya untuk kaum mukminin juga Itu semuanya untuk kaum mukminin juga. Begitu pula itu semuanya untuk orang-orang yang kafir ketika di dunia, ya. Jadi perhiasan-perhiasan kemudian rizki Allah Subhanahu wa taala kemudian makanan-makanan yang baik ya ini nikmat Allah Subhanahu wa taala di dunia baik untuk orang muslim ataupun orang non-muslim. Semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di akhirat itu semuanya hanya untuk orang mukmin saja. Hanya orang hanya untuk orang yang muslim saja. Adapun orang-orang kafir mereka semuanya akan dimasukkan ke dalam neraka dan mereka tidak mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan mendapatkan makanan-makanan yang baik perhiasan-perhiasan yang indah dari Allah Subhanahu wa taala ketika di neraka. Ini menunjukkan ya pada asalnya semua yang non ibadah itu dibolehkan. Karena itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia sehingga kita boleh menyikapinya ya dengan sikap apapun selama tidak ada dalil yang melarangnya. Termasuk di antara dalil yang menunjukkan bolehnya sesuatu ya yang non ibadah. Bolehnya sesuatu yang non ibadah selama tidak ada dalil yang melarangnya adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ahallallah fi kitabih fahuwa halal. Apapun yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya maka hukumnya halal wa ma haram fahuwa haram dan apapun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka hukumnya haram wa ma sakata anhu fahuwa afiyah faqbalu min al-afiyah fa inna Allah lam yakun nasiyya Sedangkan apapun yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berarti itu dimaafkan. Maksudnya berarti dibolehkan. Kalau Allah memaafkannya, berarti Allah membolehkannya. Maka terimalah apapun yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak akan pernah lupa ketika Allah mendiamkan hukum sesuatu bukan karena Allah lupa, karena Allah tidaklah lupa akan sesuatu ya. Allah Maha Suci dari sifat lupa. Makanya setelah mengatakan sabda ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca sebuah ayat di dalam Al-Qur'an wa ma kana rabbuka nasiya dan tidaklah Rabbmu itu lupa tidaklah Rabbmu itu lupa ketika Allah Subhanahu wa taala mendiamkan sesuatu maka ingatlah bahwa diamnya Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu tersebut bukan karena lupa tapi karena Allah Subhanahu wa taala memaafkannya sehingga pada hal-hal yang non ibadah pada asalnya hukumnya dibolehkan kecuali ada dalil yang menunjukkan larangan taib penerapan dari kaidah ini kaidah ini adalah kaidah yang sangat berguna bagi kita dalam kehidupan terutama kehidupan beragama kalau misalnya ada orang datang kepada kita dan memberikan amalan tertentu beserta fadilahnya, keutamaannya, manfaatnya. Kalau ada orang mengatakan ini loh saya punya amalan berpuasa tujuh hari. Tapi puasanya harus dengan berbuka dengan menjauhi semua yang digoreng atau semua yang kena api walaupun direbus tidak boleh kalau kamu bisa mengamalkan amalan ini maka kamu akan selamat dunia akhirat badanmu akan selalu sehat Rizkimu akan menjadi lancar rupamu akan menjadi tampan atau cantik. Kalau ada orang yang demikian, maka tanyakan kepada dia. Apa ada dalil, dalilnya? Mana dalilnya? Karena pada asalnya ibadah itu diharamkan kecuali ada dalil yang membolehkan. Saya tidak pernah tahu ada ajaran yang seperti ini, ada ibadah yang seperti ini. Kalau engkau memiliki dalil, maka akan saya lakukan. Kalau tidak, maka saya tidak boleh melakukannya. Katakan seperti itu. Kalau dia datang dengan dalil, maka tanya. Dalil ini Al-Quran atau hadis? Kalau dalilnya Al-Quran berarti sahih. Kalau dalilnya Al-Quran, maka kita katakan apakah pernah, apakah seperti itu pemahamannya? Apakah para sahabat memahaminya demikian? Kalau dia ya tidak tahu ya atau tidak mengatakan tidak haruslah difahami oleh sahabat seperti itu, maka tinggalkan. Kalau dia menyebutkan hadis, maka tanyakan kepada dia, hadisnya sahih atau tidak. Kalau hadisnya lemah, ya maka kita juga tidak boleh mengerjakannya. Ustadz, kenapa hadis yang lemah tidak boleh kita kerjakan? Kita harus tahu bahwa yang dimaksud hadis lemah adalah hadis yang tidak valid. Belum terbukti validitasnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti pada asalnya hadis tersebut tidak valid dari Nabi karena sanatnya lemah. Jalannya sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lemah. Makanya kita kita kita tidak boleh anggap bahwa itu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis itu tidak boleh kita anggap dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti intinya bahwa amalan tersebut tidak valid dari Nabi kita hasilnya amalan tersebut berarti pada asalnya tidak dibolehkan. Kalau ada orang yang bertanya atau e, memberikan ya amalan tertentu, misalnya, wahai fulan, saya punya amalan ini, amalannya baik dan juga sangat bermanfaat bagi kita. Bacalah solawat ini empat ribu kali ya 4000 kali tapi kamu harus bacanya di malam hari di malam hari jam sekian sampai jam sekian ketika membaca kamu tidak boleh beranjak dari tempat tersebut dari awal sampai akhir dan duduknya juga bentuk duduknya tidak boleh berubah kalau sudah duduk dengan cara tertentu sudah ketika mulai maka harus duduk seperti itu dari awal sampai akhir kalau berubah duduknya, maka harus mengulang dari awal. Memang berat, tapi kalau kamu bisa melakukan hal ini, maka kamu akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu akan bahagia di dunia dan di akhirat. Perkara-perkaramu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekimu akan dilapangkan. Dan keutamaan-keutamaan yang lainnya yang disebutkan oleh orang ini. Kalau kita mendapati orang yang demikian, katakan kepadanya, Masya Allah, ini amalan yang sangat bagus. Tapi ini ibadah ya. Dia pasti akan mengatakan, iya ibadah ini. Ada pahalanya ya? Ada pahalanya. Kalau begitu, apakah ada dalilnya? Apakah ada dalilnya? Mana dalilnya? Kalau dia mengatakan, dalilnya adalah dalil-dalil yang menunjukkan tentang dianjurkannya bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita katakan, Taib, saya bersolawat seperti biasa, nggak usah dengan aturan-aturan seperti itu, nggak usah dengan aturan-aturan yang memberatkanku. Kenapa harus diatur-atur seperti itu? Itu kan ritual ibadah. Dan kita tidak boleh membuat aturan-aturan sendiri dalam ibadah Mana dalilnya yang menunjukkan aturan-aturan seperti itu? Kalau dia tidak bisa menyebutkan dalilnya, maka tidak perlu dan tidak usah dan tidak boleh kita melakukannya. Diharamkan. Ustaz, kenapa demikian, Ustaz? Kenapa demikian? Ini kan suatu kebaikan. Kenapa dilarang? Ingatlah bahwa di balik larangan untuk melakukan ibadah-ibadah yang diada-adakan dalam agama ini ada nilai yang sangat mulia dalam agama Islam yaitu hifdzuddin yaitu penjagaan terhadap agama ini sebenarnya hikmah yang paling besar dalam larangan membuat-buat ibadah <clears throat> yang tidak dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penjagaan agama. <clears throat> Allah Subhanahu wa taala menginginkan agama Islam ini selalu terjaga, orisinil, murni sebagaimana dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibuka pintu boleh ber, melakukan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan maka agama Islam akan rusak. Lihatlah salat. <clears throat> Amalan salat dari zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai zaman kita masih orisinil seperti itu. Karena kita tidak boleh membuat-buat cara baru dalam sholat. Coba bayangkan, kalau dibolehkan membuat-buat cara baru dalam sholat, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi, sholat akan menjadi rusak. Kalau boleh membuat-buat cara dalam sholat, ya, maka sholat, sholat subuh akan menjadi empat rekat Karena orang akan melihat sholat tempat terkait juga bagus. Bahkan bacaannya menjadi lebih banyak, sujudnya menjadi lebih banyak, rukuknya menjadi lebih banyak. Yang lain, yang lain lagi akan mengatakan sholat duhur itu jadi dua saja. Kenapa? Karena agama Islam agama yang memudahkan. Dan ketika siang, masyarakat sedang capek-capeknya dan membutuhkan waktu yang banyak untuk pekerjaan mereka. Maka harusnya sholat duhur jadi dua rakaat saja. Coba bayangkan, kalau misalnya kita dibolehkan membuat-buat cara sholat baru, maka akan banyak orang yang datang dengan cara-cara baru dalam sholat. Sudah ada larangan untuk membuat perkara-perkara baru dalam agama saja. Ada saja sholat dengan cara-cara baru. Ada sholat dengan cara-cara baru. Ya. Ada yang sholat selalu kunut. Sholat subuh kunut, sholat duhur kunut, sholat asar kunut, sholat maghrib kunut, sholat isya kunut. Katanya sholat kunut karena peristiwa besar yaitu kunut nazilah. Padahal tidak ada peristiwa besar. Tidak ada peristiwa besar, ya. Dan kunut nazilah itu hanya untuk waktu-waktu yang terbatas. Tapi dia kunut nazilah terus-menerus. <clears throat> Cara dia sendiri. Padahal sudah ada larangan. Sudah ada larangan untuk tidak membuat-buat cara baru dalam beribadah. <clears throat> Apalagi kalau dibuat eh, apalagi kalau dibolehkan dibolehkan untuk membuat-buat mengada-ngada cara-cara baru dalam dalam agama ya tentunya akan lebih parah lagi dengan adanya larangan untuk melakukan bid'ah melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunan maka agama Islam akan terjaga tidak seperti agama yang lain. Coba lihat agama Yahudi. Agama Yahudi disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, azannya mereka itu dengan trompet. Ya. Agama mereka itu kalau azan itu dahulu pakai trompet, sekarang pakai apa? Pakai suara. Ada cara baru. Ibadahnya berubah bentuk sholatnya antara kaum Yahudi di zaman dulu dengan kaum Yahudi di zaman sekarang pun berbeda. Karena tidak mereka tidak peduli. Mereka tidak peduli lagi dengan cara-cara ibadah. Mereka membuka pintu ini sehingga ibadahnya menjadi berubah-ubah. Makanya Islam tidak tidak demikian apalagi kaum Nasrani ibadahnya berubah-ubah <clears throat> ajarannya juga berubah-ubah kalau dibuka pintu bid'ah di dalam Islam maka Islam juga akan demikian tapi alhamdulillah agama Islam adalah agama yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai sekarang agama Islam ya masih murni kalau kita ingin agama Islam yang murni kita akan dapatkan. Dari zaman dulu sampai sekarang adanya seperti itu. Dari zaman dulu sampai sekarang solatnya seperti itu. Dari zaman dulu sampai sekarang ibadah hajinya seperti itu. Ibadah tawafnya seperti itu. Walhamdulillah. Oleh karenanya ya jangan sampai kita berusaha untuk membuat-buat cara baru dalam agama. Ya apabila ada orang yang memberikan kita amalan-amalan tapi ketika ditanya mana dalilnya, dia tidak bisa menjawab, maka jangan lakukan amalan tersebut sampai kita tahu bahwa amalan tersebut ada dalilnya. Minimal perbuatan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal ada yang melakukannya di zaman sahabat. Ya. Itu minimal kalau bisa kita dapatkan dalil bahwa Rasulullah pernah melakukannya atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menganjurkannya dengan ucapan, maka lakukan. Sebaliknya dalam masalah dunia, dalam masalah dunia, apabila ada orang mengatakan, Afwan, perkara ini itu tidak diperbolehkan, perkara ini itu haram kita tanya dia ini perkara ibadah atau non ibadah kalau dia mengatakan ini non ibadah Tapi pada asalnya masalah-masalah yang non ibadah ini dibolehkan kecuali ada dalil, ada dalil yang melarang. Mana dalil yang melarangnya? Kalau dia menyebutkan dalil yang melarang, kita tanya, dalil tersebut dari Al-Qur'an atau sunnah? Kalau dari Al-Quran, maka kita tidak ragu tentang kesahihannya. Makanya yang kita tanyakan, apakah memang pemahamannya para sahabat seperti itu? Kalau memang pemahaman para sahabat seperti itu, maka kita berhenti dari perkara tersebut. <clears throat> Karena berarti benar bahwa perkara tersebut datang larangan. Ya, ada larangannya. Kalau dia menyebutkan hadis, maka tanyakan sanad hadisnya. Apakah sanadnya sahih ataukah lemah? Kalau sanadnya lemah, maka sudah berarti larangan tersebut lemah tidak valid dari Nabi Muhammad SAW. kita kembali ke hukum asal masih dibolehkan kalau hadis tersebut sahih maka tanyakan apakah para sahabatnya memahaminya demikian Ataukah para ulama memahaminya demikian? Kalau iya, maka kita berhenti. Kalau tidak, maka masih boleh kita lakukan. Ya. Masalah dunia, ya, masalah misalnya ada eh, orang yang mengharamkan misalnya mengharamkan masalah GoFood misalnya. Tanyakan kepada dia, mana dalil yang mengharamkannya? Selama kita bisa masih bisa menjawab dalil-dalil tersebut sehingga sebenarnya dalil-dalil tersebut tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk mengharamkan GoFood, maka pada asalnya masih dibolehkan. Begitu pula dengan jual beli yang lainnya, ya. Dalam masalah adat juga demikian. Kalau ada adat kebiasaan masyarakat, ya, maka pada asalnya itu dibolehkan. Pada asalnya itu dibolehkan. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa adat tersebut tidak diperbolehkan karena ada unsur-unsur yang bertentangan dengan Islam. Maka kita katakan berarti adat tersebut tidak boleh. Tapi pada asalnya dibolehkan. Karena ada dalil-dalil yang melarang, akhirnya dilarang. Ya. Makanan juga demikian. Pada asalnya semua makanan itu halal kecuali ada dalil yang menjelaskan tentang keharamannya. Minuman juga demikian. Semua produk-produk yang ada di zaman kita, ya yang dulu tidak ada, ya, maka pada asalnya hal itu dihalalkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya dan ini sangat banyak sekali, ya. Kaidah ini mengatur masalah agama, juga mengatur masalah masalah dunia, ya. Dan ini merupakan kaidah yang sangat besar dan sangat penting untuk kita fahami dengan dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa menerapkan dengan mudah ilmu ini dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas penyampaian materi yang penuh dengan manfaat disampaikan oleh Ustaz Dr. Musyafa Darini LCMA Fidhullah Ta'ala dalam pembahasan dari buku al quaidul Fiqhiyah Kaidah-kaidah praktis memahami fikih islami dan ikhwatal islam azakumullah di kesempatan ini kami berikan Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Baik, untuk pertanyaan pertama kami angkat dari pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz dari hamba Allah dari Bapak Ghani di Semarang maksud kami apakah puasa bulan Rojab selama satu bulan ada contohnya dari Rasulullah SAW Wasallam karena di daerah kami setiap bulan Rojab melaksanakan puasa selama satu bulan mohon nasihat dari Ustadz Syukron <clears throat> ya yeah. uh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bulan Rajab eh, adalah bulan yang mulia di dalam Islam, ya, bulan yang mulia di dalam Islam. <clears throat> eh, apakah di bulan yang mulia ini kita disunahkan untuk memperbanyak amalan ibadah? Jawabannya iya. Karena eh, amalan -amalan ibadah itu dipengaruhi oleh waktu. Semakin mulia waktu, maka amalan ibadah juga semakin mulia. Ya. Sehingga ketika kita bersedekah di bulan Rajab, maka pahalanya lebih mulia daripada bersedekah di bulan yang lain yang tidak memiliki kemuliaan. Ya, misalnya bersedekah di bulan eh, Rabiul Tsaniyah misalnya atau di bulan Jumada Tsaniyah ya Rabi Rabi Asani atau Jumada Asaniyah tentunya bersedekah di bulan Rajab lebih mulia karena eh, bulan Rajab termasuk bulan yang yang mulia <clears throat> begitu pula membaca Al-Qur'an ya membaca Al-Qur'an di bulan ini lebih mulia daripada membaca Al-Qur'an di bulan lain yang tidak memiliki kemuliaan khusus Begitu pula sholat, begitu pula amalan-amalan ibadah secara umum. Ya, apakah puasa masuk dalam hal tersebut? Ya, bahwa berpuasa memperbanyak puasa di bulan ini lebih utama daripada berpuasa di bulan-bulan yang lain yang tidak memiliki kemuliaan. Ya, e, pada asalnya puasa masuk juga. Pada pada asalnya puasa masuk juga eh, hanya saja para ulama berbeda pendapat. Apakah ada keutamaan khusus puasa di bulan Rajab? Apakah ada keutamaan khusus puasa di bulan Rajab? Ya. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan khusus puasa di bulan Rajab, hadisnya lemah. Hadisnya lemah. <clears throat> Sehingga eh, kita tidak boleh menyandarkan keutamaan-keutamaan tersebut kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya kalau kita berpuasa di bulan Rajab, maka keutamaannya keutamaan umum. Keutamaan umum. Iya. Sehingga kalau ada orang yang berpuasa di bulan Rajab, ya, puasanya itu ada keutamaannya karena dia berpuasa di bulan yang mulia. Tapi keutamaan khususnya apa? Kita katakan tidak ada keutamaan khusus. Adanya keutamaan umum, ya, karena berbuat baik di bulan Rajab itu dimuliakan oleh Islam, maka ya perbuatan puasa di bulan Rajab juga dimuliakan di dalam di dalam Islam. Keutamaannya umum. Kita tidak bisa mendefinisikan ya atau e, me, mengatakan keutamaannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tidak. Kita hanya bisa mengatakan bahwa karena bulan Rajab adalah bulan yang mulia, maka puasa di bulan Rajab menjadi mulia. Itu saja. Ya. Dan eh tentang berpuasa sebulan penuh di bulan Rajab ini juga masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, sebaiknya tidak dilakukan. Sebaiknya tidak dilakukan ya. Kalau ingin memperbanyak puasa, ya silahkan memperbanyak puasa tapi jangan yakini keutamaan-keutamaan khususnya. Yakini saja keutamaan umumnya bahwa berpuasa di bulan Rajab adalah berbuat baik ya, beramal baik di bulan Rajab. Sehingga itu disyariatkan sebagaimana kita disyariatkan untuk memperbanyak eh, per, berbuat baik di bulan mulia ini memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak bersedekah, memperbanyak bersolawat, memperbanyak membantu orang lain, memperbanyak eh, misalnya hal-hal yang bermanfaat bagi kita untuk akhirat kita, ya memperbanyak amal-amal kebaikan di bulan ini sangat dianjurkan. Tapi ketika ditanya apa keutamaannya kita tidak akan mendapatkan ya dalil yang khusus menjelaskan hal tersebut. Kita hanya bisa menjelaskan bahwa karena bulan Rajab itu mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amalan-amalan yang dilakukan di dalamnya juga mulia. Ini kemuliaan secara umum, ya, tidak bisa kita rinci. Kemuliaannya apa? Kita tidak bisa menyebutkannya. Ya. Bulan bulan-bulan sebagaimana kita ya misalnya berbuat baik di bulan Muharram berbuat baik di bulan Muharram, ya. Ini bulan Muharram, bulan yang mulia, ya, bulan suci yang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. E, kalau misalnya kita bersedekah di bulan itu, apa keutamaan khususnya? Kita tidak akan tahu. Yang kita tahu bahwa berbuat baik di bulan tersebut itu mulia karena bulannya mulia. Begitu pula bersedekah di bulan Rajab, ya. Kita tidak bisa menjelaskan kemuliaan khususnya. Tapi kemuliaan umumnya ada. Ya. Begitu pula dengan puasa, ya. Sehingga eh, kita dibolehkan untuk memperbanyak puasa di bulan Rajab ini dengan kemuliaan bulan ini, ya. Jadi kemuliaannya umum, ya, kemuliaannya umum, bukan kemuliaan yang khusus. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Baik khotar selama azakumullah dan kami berikan kesempatan satu penelpon terakhir di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Silakan di lantelpon telepon 021 Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dengan Bapak siapa di mana? Bapak Katirun di Papua, Pak. Pak Katirun di Papua, silakan Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak yang saya tanyakan. Mm -hmm. Masalah sholat, Pak. Ya. Yeah. Sholat yang dua rakaat. Mm -hmm. Itu duduknya tawaruk apa istirot baik seperti sholat subuh sholat mm -hmm. jumat itu pak iya baik eh, yang kedua ini pak satu apa saja ya pak dalil mm -hmm. yang ini intinya begini Pak kila kodrat Nabi Mustafa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam al fatihah karena yang saya tanyakan begini di kampung hmm. saya ini ya. banyak yeah. umumnya kayak begitu jadi saya belum tahu jadi saya tidak ikut hmm itu kalau ada nanti saya ikut kalau tidak ada ya tidak ikut pak itu aja terima Baik. kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk pak Katirun di Papua silakan Ustadz Taib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang pertama <clears throat> tentang duduk e, terakhir di salat-salat yang berjumlah dua rakaat ya. E, para ulama berbeda pendapat ya, dalam masalah ini. Dan perbedaan pendapat mereka hanya pada <clears throat> masalah mana yang lebih afdal ya. Mana yang lebih afdal? Apakah duduknya tawarruk ataukah duduknya iftirash ya. Eh, ada yang merajihkan atau menguatkan bahwa yang lebih kuat adalah duduk iftirash. Kenapa demikian? Karena ada hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika duduk di dalam solat beliau duduknya iftirash. Dan hadis ini umum, ya ini hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini umum sehingga wa, sehingga semua duduk di dalam solat itu pada asalnya duduknya iftirosh, Pada asalnya duduknya iftirosh. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa duduknya tawarruk. Ya, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa duduknya tawarruk. Ini pendapat yang pertama, ya. Pendapat ini dipilih oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, dipilih oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, dipilih oleh Syekh bin Bas, dipilih oleh Syekh Albani rahimahumullahu jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semuanya. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa setiap duduk yang ada salamnya maka duduknya tawarruk. Setiap duduk yang ada salamnya maka duduknya tawarruk. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis mengatakan apabila eh, ini hadis bukan Rasulullah ya. Jadi ada seorang sahabat menceritakan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tersebut mengatakan, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan di duduknya tersebut ada salamnya, maka beliau duduk tawarruk. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk pada duduk yang ada salamnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dalam keadaan tawarruk Ini menunjukkan ya bahwa pada asalnya semua duduk yang ada salamnya itu tawarruk. Semua duduk yang ada salamnya itu tawarruk. Dan pendapat ini dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan juga dipilih oleh sebagian ulama di zaman ini. Mana dalil yang lebih kuat ya saya lebih condong ke pendapat yang kedua, wallahu alam, ya. Bahwa pada asalnya semua duduk yang ada salamnya itu tawarruk. Pada asalnya semua duduk yang ada salamnya itu tawarruk. Karena eh, ada dalil yang menjelaskan hal itu. Yang kedua, karena ketika kita duduk ya dengan tawarruk itu lebih sesuai dengan hikmah disyariatkannya duduk tawarruk. Yaitu duduk terakhir. Iya. Karena duduk tersebut adalah duduk terakhir, maka disyariatkan untuk duduk tawarruk sebagaimana duduk terakhir pada salat-salat yang ada dua tahiyatnya, ada dua tasyahudnya. Seperti salat zuhur, salat asar, ya. Itu di duduk yang terakhirnya duduk tawaruk ya dan dengan duduk tawaruk tersebut ya seseorang bisa lebih eh, relax ya dan menunjukkan eh, bahwa itu duduk yang paling akhir dalam dalam sholat ya eh, namun demikian ya saya melihat memang ada eh, sisi yang kuat pada pendapat yang pertama yaitu iftirash ya Eh, dan dua pendapat ini juga dipilih oleh para sahabat. Ya ketika kita kembali ke asar-asar atau perbuatan-perbuatan para sahabat, mereka juga berbeda eh, prakteknya. Ya antara sahabat Umar ibn Khattab dan sahabat ibnu Umar prakteknya berbeda. Yang satu melakukan tawarruk, yang satunya melakukan iftirash. Ya memang dari sisi e, menguatkan mana pendapat yang lebih kuat ini sangat sulit dalam masalah ini tapi ya setiap orang boleh me menentukan pilihannya ya mana yang lebih kuat saya sendiri lebih condong ke pendapat yang tawarruk sebagaimana dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala e, kemudian pertanyaan yang kedua apakah perkataan ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Eh, sampai eh, disebutkan yang lain juga. Kemudian dikatakan Al-Fatihah. Dan maksudnya adalah menghadiahkan pahala Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang yang disebutkan di situ. Apakah ini ada dalilnya? Kita katakan tidak ada dalilnya. Tidak ada sandarannya sama sekali. Ya, itu semuanya adalah sesuatu yang dibuat-buat Ya, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hal itu sama sekali. Tidak pernah satu kali pun dalam hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menghadiahkan bacaan. Ya, baik bacaan Al-Qur'an maupun bacaan zikir. Ya. Memang benar kita ketika kita membaca Al-Qur'an kita mendapatkan pahala. Memang benar ketika kita membaca zikir, membaca solawat itu ada pahalanya. Tapi bukan berarti kalau ada pahalanya kemudian kita bisa hadiahkan kepada orang lain tanpa adanya dalil yang menjelaskan hal itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau itu dibolehkan tentunya pernah melakukannya walaupun hanya sekali. Para sahabatnya juga demikian, tidak ada satupun sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menghadiahkan, ya, menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada mayit kalau ada orang yang mengatakan, Ustadz ada asar, ada perbuatan sahabat yang menginginkan ya agar dibacakan Al-Quran di kuburannya. Kita katakan itu pun bukan menghadiahkan. Ya, yang pertama membaca Al-Quran di kuburan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kalau itu benar dilakukan oleh sahabat, itu bukan acara menghadiahkan bacaan Al-Quran. Itu hanya membaca di sana Ya, hanya membaca di sana agar eh, mayitnya menjadi tenang. Ya, misalnya tujuannya seperti itu, bukan menghadiahkan, tidak. Ya. Tapi yang jelas perbuatan tersebut tidak pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah. Ketika ada sahabatnya yang meninggal, beliau membaca Al-Qur'an di kuburan, tidak pernah sekalipun. Ya. Makanya kalau misalnya ya ada orang yang mengatakan demikian, kita katakan bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita katakan yang dilakukan oleh salah seorang sahabat tersebut apabila sahih, ya, maka itu bukan acara menghadiahkan bacaan, tapi hanya membaca di sana. Ya. Tidak ada bacaan, tidak ada uh, ritual menghadiahkan pahala. Ya, berbeda antara membaca dengan menghadiahkan pahala. Saya kasih bukti ya. Ketika orang merukyah ketika orang merukyah seseorang apakah berarti dia menghadiahkan bacaannya kepada orang yang sakit itu? Tentunya tidak. Dia hanya membaca. Ketika membaca ayat kursi untuk orang yang sedang misalnya sakit ya agar dia sembuh, dia bukan sedang menghadiahkan pahala bacaan ayat kursi kepada orang yang sakit itu. Tidak. Tapi di sini dia membaca ayat kursi dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan lantaran bacaan tersebut penyakitnya dihilangkan, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada tidak ada uh, menghadiahkan pahala bacaan. Ya, tidak ada contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada orang mengatakan, Ustadz, kita kan bisa mengkiaskan, bukankah kias itu dalil syariat? Tayyib, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah mengatakan bahwa sedekah itu pahalanya bisa sampai kepada mayit. Kita boleh bersedekah atas nama mayit. Dan sedekah tersebut pahalanya sampai kepada mayit. Dalam haji juga demikian Ustadz. Bukankah ketika kita melakukan ibadah haji. Kemudian kita katakan ini haji untuk si fulan. Bukankah pahalanya akan sampai ke fulan? Kita katakan iya demikian. Amalan-amalan ibadah tersebut memang sampai kepada mayit. Tapi itu khusus amalan-amalan itu. Ustadz kenapa demikian? Iya, karena pada asalnya kita punya kaidah umum dalam beramal. Kita punya kaidah umum dalam beramal. Hal tujzaun illa ma kuntum ta'malun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalian tidaklah mendapatkan pahala kecuali dari apa yang kalian lakukan. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, maka kita tidak mendapatkan pahalanya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat bagi jiwa apa yang dia lakukan ya dari kebaikan-kebaikan dan berpengaruh bagi jiwa tersebut dengan pengaruh yang buruk ya keburukan-keburukan yang dia lakukan ya wa allaisa lil insani illa masaa pahala-pahala tidak akan diberikan kepada manusia kepada seseorang kecuali yang dia lakukan. Ya, ini kaidah umum. Kaidah umumnya bahwa apa yang dilakukan oleh manusia maka dia mendapatkan pahala darinya. Orang hanya mendapatkan pahala dari amalan yang dia lakukan. kecuali ada dalil yang menunjukkan hal lain. Seperti tadi, masalah sedekah ada dalilnya. Berarti sedekah dikeluarkan dari kaidah umum ini. Masalah haji dan umrah juga dikecualikan dari kaidah umum ini karena ada dalilnya. Sedangkan yang lain, bacaan ya, masih masuk dalam kaidah ini. Masih masuk dalam kaidah umum ini. Sehingga bacaan tidak bisa kita kiaskan kepada haji dan sedekah. Ustadz, bukankah kias itu dalil? Iya, kias itu dalil. Tapi ketika kita mengkiaskan ya ketika kita memakai dalil kias maka kita harus tahu apa yang kita kiaskan apakah masuk akal ataukah tidak dan dalam masalah yang gaib seperti ini maka itu sesuatu yang tidak masuk akal sampainya pahala kepada mayit bukankah ini masalah gaib iya dalam masalah gaib kita tidak boleh mengkiaskan dan bukti tidak benarnya kias ini adalah tidak pernahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya dalam kehidupannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menganjurkan, memerintahkan seseorang untuk bersedekah atas nama mayit, tapi satu kali pun tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan kepada orang lain untuk menghadiahkan bacaan Al-Qur'annya atau bacaan zikirnya dan tidak pernah satu kali pun juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadiahkan bacaan beliau kepada mayit. Padahal Rasulullah membaca Al-Qur'an dalam waktu yang lama. Rasulullah pernah sampai muda rasa dengan Jibril, tapi tidak pernah satu kali pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadiahkan bacaan eh, menghadiahkan pahala bacaan tersebut kepada kepada mayit. Intinya bahwa eh, agama ini adalah agama yang sudah diatur semuanya, ya kita tidak boleh membuat cara-cara yang baru. Kalau itu datang dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kita terima dengan baik. Kalau tidak datang dari Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam maka kita harus eh, objektif dan kita harus eh, berhenti untuk tidak melakukannya. Kita bisa masih bisa memberikan keba kebaikan kepada mayit, misalnya dengan bersedekah, misalnya dengan menghajikan dia, mengumrahkan dia, misalnya dengan mendoakan, ya, dengan doa-doa kebaikan, ya, itu lebih sesuai dengan sunnah dan itulah yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya demikian yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini, ya eh, waktu memisahkan kita. Mudah-mudahan yang kita dapatkan dalam kajian ini bermanfaat Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan bisa kita sebarkan kepada orang-orang yang ada di dekat kita. Amin amin ya rabbal alamin.